Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar setia radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk kembali berjumpa dalam acara pembahasan kitab Hidayatul Hayara bersama Ustazuna Muhammad bin Umar As-Sawet Hafizullah Ta'ala pada pertemuan ke-90 dengan judul pembahasan pada kali ini studi kasus Abdullah bin Salam membedah argumen insider dalam pembuktian risalah Nabi dan Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kami dalam sajian pagi hari ini di studio Indosiar kita akan sapa beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh كيف حالكم أستاذ بخير أستاذ الحمد لله بخير وعافية وصحة تامة Walhamdulillah Tapi Ustaz terkait tema yang akan dibawakan ini Mungkin ada pembuka Ustaz Atau istilahnya mungkin sinopsis Fadal Ya, ini kan sesuai dengan judul kitabnya. Nah Ustaz Adalah jawaban bagi mereka-mereka yang hayara, orang-orang bingung. Mereka berkata, Abdullah bin Sabah dan Ka'ab al-Ahbar, dua sahabat yang mulia, yang mempersaksikan tentang kebenaran Islam dari kalangan Yahudi. Kata mereka, mengapa Abdullah bin Salam dengan Kabul Ahbar tidak membawakan naskah-naskah yang memberitakan tentang Nabi yang akan datang, dan seterusnya, dan seterusnya. Seharusnya kalau memang dia dari Yahudi atau dari kalangan mereka, dari kalangan rahibnya, mestinya menyampaikan beberapa bukti-bukti dalam kitab mereka supaya lebih jelas dan lebih pasti. Nah, maka dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW sudah menyebar merata tidak hanya melalui e, dua sahabat tadi sudah ma'ruf di kalangan masyarakat Arab dan non-Arab Yahudi dan Nasrani semua sudah mendengar berita akan datangnya seorang nabi Barakallahu fikum. Dan itu memang yang diperlukan dari naskah-naskah terdahulu. Berita akan datangnya seorang nabi dengan ciri-cirinya. Maka ketika datang nabi tersebut yang sesuai dengan apa yang mereka dengar dari ciri-ciri nabi yang akan datang, mereka pun beriman. Malah Yahudi yang tidak beriman dan berkata, "Bukan mereka yang kami maksud," katanya. Ya udah nggak bisa. Sudah tidak bisa dibendung karena sudah merata di masyarakat Arab dan non-Arab, bahwasanya akan datang seorang nabi dengan ciri-ciri begini dan begitu. Sehingga begitu datang nabi sudah tidak bisa dibendung lagi mereka semua percaya, beriman, malah Yahudi yang kemudian berkata ingin membatalkan berita-berita tadi. Sesungguhnya bukan dia dan seterusnya. Allahu taala alam. Baik Ustaz Jazakumullah khair. Selanjutnya Ustaz kita akan masuk kepada inti pembahasan. Kita persilahkan kepada Untum untuk menyampaikan faidnya. Barakallahu fikum jazakumullah khair. Wa fikum barakallahu wa iyyakum jazakumullahu khaira. Berarti kita masuk pada pasal berikutnya. Faslun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Faslun qala sail. Pasal ada seorang bertanya. In qultum inna Abdullah ibn Salam wa Ka'ab al-Ahbar wa nahwuhuma syahidu lana bidzalika min kutubihim fahalla ata ibnu salam wa ashabuhu alladziina aslamu bin nusakh allati lahum kay takuna syahidatan alaina kata orang ini jika kalian berkata Abdullah bin Salam dan Ka'bul Ahbar dan kedua-duanya mempersaksikan untuk kita tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan keislaman, Fahalla atta ibnu salam washabuhu bin nusakh. Maka tidak akan sebaiknya mereka ini Abdullah bin Salam dengan Ka'bul Ahbar dan lain-lainnya yang masuk Islam dari kalangan Yahudi, mengapa tidak membawakan naskah-naskah dari kitab mereka yang lama untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Islam ini? Katanya begitu. Wal jawabu min wujuh. Maka jawabannya dari Ibnu Qayyim rahimahullah dari berapa sisi. Sisi pertama. Anna syawahidan nubuwah wa ayatiha la tanhasir fima inda ahli alkitab min na'tin. Yang pertama bahwa persaksian-persaksian atau bukti-bukti kenabian dan tanda-tandanya tidak hanya ada pada kitab-kitab mereka saja. Tidak hanya ada pada kitab-kitab mereka saja. Sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Bal ayatuha wa syawahiduha mutanawwi'ah. Bahkan tanda-tandanya, bukti-bukti kenabiannya bermacam-macam, bervariasi sangat mutaaddidah jiddan. Wana'tuhu dan sifatnya, dari sifat-sifat Nabi SAW yang ada di dalam kitab-kitab mereka, itu ada juga dalam kitab-kitab lain. Ini bukan hanya dalam kitab Yahudi, tapi juga dalam kitab Nasrani. Fardun min afrodiha. Dan apa yang ada dalam kitab mereka itu salah satunya. Apa ringkasnya? Ringkasnya kata Ibn Qayyim rahimahullah bahwa tanda-tanda kenabian, bukti-bukti kenabian itu sangat macam, sangat beragam, sangat bervariasi. Salah satunya adalah apa yang ada dalam kitab mereka. Jadi apa yang ada dalam kitab mereka itu salah satu dari sekian banyak bukti-bukti kenabian. Wajumhuru ahlil ardi. Dan kebanyakan masyarakat penduduk bumi saat itu. Lam yakun islamuhum anisyawahdi wal akhbar. Keislaman mereka bukan karena persaksian pendeta-pendeta mereka. Kebanyakan mereka masuk Islam bukan karena berita-berita dari kitab-kitab terdahulu Wa aktsaruhum la ya'lamunaha. Bahkan kebanyakan manusia tidak tahu apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Wala sami'u biha. Bahkan gak mendengar sama sekali. Bal aslamu lisyawahid allati ayanuha. Tetapi kebanyakan masyarakat masuk Islam saat itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW lisyawahid ayanuha karena bukti-bukti yang mereka bisa lihat dengan mata kepala mereka secara langsung. Itu yang banyak menyebabkan mereka masuk Islam. Syawahid allati ayanuha. Bukti-bukti yang mereka lihat sendiri dengan mata kepala mereka. Wal ayat allati syahaduha. Dan ayat-ayat yang mereka persaksikan. Waja'atil kasyawahid allati inda ahlil kitab muqawiyatan adidah Kemudian datanglah persaksian-persaksian dari ahlul kitab. Dari Taurat dan Injil, itu hanya muqawiyatan aldidah, hanya penguat saja. Aldidah, pendukung saja. Min babi taqwiyatil bayyinah. Dari bab penguatan bukti. Waqat tamman nisabu biduniha. Padahal bagiannya sudah sempurna tanpa ucapan-ucapan mereka tanpa nukilan-nukilan dari kitab mereka. Itu sudah nisabnya sempurna. Bagiannya sudah cukup. Artinya pembuktian kenabian untuk masyarakat secara umum sudah cukup dengan apa yang mereka saksikan dari Nabi, dengan apa yang mereka lihat dari kesaksian-kesaksiannya, itu cukup. Sehingga nukilan-nukilan dari ahlul kitab hanya muqawiyatan adidah. Fahaulai al-Arab min awalihim ila akhirihim lam yatawaqqaf islamuhum ala ma'rifati ma inda ahli kitab min syawahid. Maka mereka orang-orang Arab dari awal mereka sampai akhir mereka tidak bergantung pengenalan mereka terhadap nabi yang datang tidak bergantung pada apa yang ada pada ahli kitab. Tidak bergantung pada syawahid persaksian-persaksian dari ahli kitab. Wa in kana dhalika qad balagha ba'dhum wa sami'ahu, walaupun memang berita dari mereka sudah sampai sudah mendengar mereka berita-berita itu qabla nubuwah bahkan sebelum datangnya kenabian mereka sudah dengar artinya sudah merata di kalangan Arab dan juga non-Arab tentang berita akan datangnya seorang nabi dan ciri-cirinya apa tanda-tandanya itu mereka sudah mendengar sudah sangat mutawatir atau sudah sangat viral kalau pakai istilah sekarang. Sudah sangat viral sehingga semua orang tahu. Kama anna kanal ansar isma'una minal yahud. Seperti orang-orang ansar, penduduk Madinah dari kalangan Arab, sering mendengar dari Yahudi. Karena mereka Arab-Arab Madinah tinggal berdampingan dengan Yahudi mendengar sifat-sifat Nabi yang akan datang. Wa na'tahu, wa makhrajahu. Nah, mereka sering mendengar Nabi, ciri-cirinya, tanda-tandanya, kemana keluarnya, kemana hijrahnya. Semua mereka dengar. Falamma ayanuhu wa absaruhu arafuhu. Maka ketika Nabi SAW benar-benar datang, mereka melihatnya, mereka menyaksikannya, maka mereka pun mengenalinya. Oh ini yang diberitakan oleh Yahudi. Arafuhu bin na'til ladhi akhbarahum. Mereka pun mengenali dengan sifat yang dikhabarkan oleh Yahud, oleh Yahudi. Fasabakuhum ilaihi. Sebagaimana diriwayatkan dari kalangan orang-orang Ansar yang melihat Nabi SAW di Mekkah, mereka berkata, Hada alladhi akhbarana al-Yahud. Ini adalah yang diberitakan kepada kita oleh Yahudi. Mari kita dahului mereka beriman dengan nabi tersebut. Lihat bahasanya, mendahului mereka untuk beriman dengan nabi tersebut. Artinya mereka tahu betul ciri-cirinya dan persis seperti apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasabaquhum, maka mereka pun mendahuluinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka terjadilah bayatul aqabah yang pertama. Kemudian dilanjutkan tahun berikutnya dengan Bayatul Aqabah yang kedua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Fasyariqa a'da'ullahi biriqihim wa ghassu bima'ihim. Akhirnya orang-orang Yahudi ini justru mencabut ludahnya kembali. Justru menelan ludahnya lagi. Mereka tenggelam dalam air mereka sendiri dan kemudian berkata, "Laisa hadzal ladzi kunna na'iduhum bih." Bukan orang ini yang kami maksud, yang kami pernah menjanjikan pada kalian bukan orang ini, lain, tidak sama dan seterusnya. Ya sudah tidak bisa dibendung. Keadaan masyarakat sudah sangat yakin karena berita-berita yang dulu sebelum datangnya Nabi sudah sangat viral, sudah sangat mutawatir. Semua orang tahu akan datang Nabi, akan datang Nabi, akan datang Nabi. Anak yang begini, yatim dan tidak memiliki bapa dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mereka pun barakallahu fikum ketika datang Nabi Muhammad sallallahu wasallam langsung paham. Langsung berkata, "Hadzal ladzi wa'adana al-yahud." Ini yang dijanjikan oleh Yahud kepada kita. Orang ini jelas. Barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita, kata Nuqayyim rahimahullah, "Fal ilmu bin nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka ilmu tentang kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga tentang Al-Masih dan juga tentang Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Salawatullahi wasalamuhu alaihim la yatawaqqaf ilmi bi anna man qablahum akhbara bihim wa Tidak hanya dicukupkan beritanya dengan apa yang ada pada kitab-kitab mereka, apa yang dikhabarkan oleh mereka. Tidak hanya dengan itu, Allah Subhanahu wa taala membuktikan kenabian Nabi Muhammad alaihi Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam la yatawaqqaf ala khabarihim. Tidak bergantung pada berita mereka sama sekali. Karena al-ilmu bi anna man qablahum akhbaru bihi wa bashara bi nubuwatihim bal turuqul ilmi biha muta'addidah kama qulna. Karena ilmu tentang kenabian-kenabian mereka para nabi tersebut tidak hanya apa yang diberitakan oleh mereka saja, bal turuqul ilmi biha mutaaddidah bahkan cara untuk mengetahui kenabian mereka itu mutaaddidah sangat banyak. Jadi jangan GR, jangan dikira buktinya hanya dari kitab kalian. Tidak. Tidak hanya dari kitab kalian, bukti itu terlalu banyak. Faida urifat nubuwatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitariqin minat turuqi kalau sudah diketahui kenabian seorang nabi alaihi salatu wassalam dengan jalan-jalan tersebut cukup sabatat nubuwatuhu cukup sudah kokoh kenabiannya sudah jelas kenabiannya wa wajaba ittiba'uhu dan wajib diikuti wa in lam yakun man qablahu basyara bih walaupun orang-orang sebelum mereka tidak mengkhabarkan cukup dengan bukti-bukti yang lain Fa'idha ulimat nubuwatuhu bima qama alaiha minal barahin. فإما أن يكون تبشير من قبله به لازما لنبوته وإما أن لا يكون لازما Terus, kalau sudah diketahui kenabian nabi tersebut dengan bukti-bukti yang Allah takdirkan, maka berita mereka, ini berita orang-orang yang sebelum mereka dari ahlul kitab. Laziman linubutihi wa imma layakunu laziman. Maka imma an yakuna tabshiru man qablahu bihi laziman, maka berita-berita dari sebelum mereka itu harus untuk kenabian Nabi Muhammad SAW atau tidak harus. Fa'in lam yakun laziman, kalau tidak mesti lam yajib uqu'uhu, maka tidak mesti ada. Karena tidak harus, tidak mesti. Dengan tanpa kitab-kitab kalian sudah banyak bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Taib. Kalau begitu tidak harus ada. Ada ya alhamdulillah mendukung, enggak ada juga enggak apa-apa. Taib. Wala yatawaqqaf tasdiqun nabi alaih dan tidak bergantung pembenaran Nabi Muhammad SAW tidak bergantung pada berita-berita dari kitab kalian. Ini barakallahu fikum. Kemungkinan pertama kalau gairul lazim. Wa in kana laziman, kalau ternyata memang harus ulima qat'an annahu qad waqa. Maka diketahui secara pasti bahwa itu memang telah terjadi. Sudah diberitakan di dalam Taurat dan di dalam Injil tentang akan datangnya seorang nabi. Taib, masalahnya, apakah mereka menukilnya atau tidak, itu saja. Beritanya sudah mesti, sudah pasti Allah turunkan dalam kitab Taurat, Allah turunkan dalam kitab Injil. Dari mana kita tahu? Kalau di kitab-kitab itu ada, ya dari kitab kita Al-Quran. Berapa kali Allah katakan waqala Isa ibnu Maryam. Berkata Isa ibnu Maryam bahwa aku diutus dan memberitakan kabar gembira Membasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad akan datang rasul setelahku yang namanya Ahmad dan seterusnya. Demikian pula Nabi Musa memberitakan kadang dengan bahasa akhi, saudaraku, sama-sama nabi akan datang. Kadang-kadang dengan bahasa akan datang utusan setelahku dan lain-lain. Masalahnya, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apakah dinukil atau tidak dinukil oleh mereka? Wa adamu naqlihi ilayna la yadullu ala adami wuku'ih. Kalaupun tidak dinukil oleh mereka kepada kita, bukan berarti tidak ada. Ini cerdasnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalaupun tidak dinukil oleh mereka kepada kita, bukan berarti tidak ada bukan berarti ada wuqu'ih. Id la yalzam min wujudi syai' naqluhul 'am. Karena tidak mesti keberadaan itu harus dibuktikan dengan dinukil. Kalaupun tidak dinukil, tapi ada, bisa. Barakallahu fikum. La yalzam min wujudi syai' tidak mesti keberadaan sesuatu harus dinukil oleh keumuman masyarakat walal khas, tidak pula oleh orang-orang khusus. وليس كل ما أخبر به موسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدمين وصل إلينا lagi pula tidak mesti seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dan lain-lainnya dari para anbiya yang terdahulu tidak mesti akan sampai kepada kita. Sahih? Berita-berita dari Nabi Isa dan Nabi Musa dan juga nabi-nabi lain Apakah mesti sampai kepada kita? Tidak mesti. Qala laisa kullu ma akhbara bihi, tidak setiap apa yang dikhabarkan oleh Musa wa Isa wal Masih dan juga para anbiya al-mutaqaddimin enggak mesti wasala ilaina. Wa hadha mimma yu'lam bil ittirar dan ini adalah sebuah aksioma, sebuah kepastian yang tidak bisa dibantah bahwa kebenaran bisa saja datang tetapi tidak dikhabarkan. Bisa saja berita-berita itu ada pada Taurat dan Injil tetapi tidak sampai pada kita. Bisa saja ada pada ucapan Nabi Isa dan ucapan Nabi Musa tapi nggak sampai nukilannya pada kita. Sangat mungkin. Falau qaddira annal biharah binubuwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisat fil kutubil mawjuda bi aidihim lam yalzam an la yakuna al-masih wa ghairuhu basyaru bih bal qad yubashiruna wala yunqal kalau sudah ditakdirkan bahwa berita gembira tentang Nabi Muhammad SAW ternyata tidak ada dalam kitab-kitab yang ada di tangan mereka sekarang, misalnya Qadarullah, di kitab-kitab mereka nggak ada. Yang sedang dipegang oleh mereka ini. Itu pun bukan berarti Nabi Musa dan Nabi Isa tidak menghabarkan. Lihat, kalaupun memang ternyata tidak ada dalam buku-buku mereka, dalam Taurat mereka, Injil mereka yang sekarang mereka pegang, bukan berarti Nabi Musa dan Nabi Isa tidak menghabarkan. Lam yalzam an la yakun al-masih wa ghairuhu basyaru tidak mesti Nabi Isa tidak menghabarkan bal qad wala yunqal. Bahkan bisa jadi sudah memberitakan tapi nggak dinukil. Sudah memberitakan tetapi nggak disampaikan. Disembunyikan oleh mereka. Dan itu sangat-sangat-sangat amat mungkin. Mengapa? Karena melihat pengkhianatan mereka, melihat sifat mereka yang sudah jelas oleh persaksian-persaksian seluruh manusia di saat itu. Kalau mereka itu pengkhianat, pendusta, berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Ya sudah jelas, pasti yang akan disembunyikan apa? Berita-berita tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pasti yang akan disembunyikan adalah berita itu. Alhamdulillah, sekian banyak bukti-bukti lain sudah ada. Alhamdulillah, bukti itu bukan hanya dari kitab mereka, tetapi dari sekian macam beragam bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yumkin an yakuna fi kutubi ghairi hadhihi al-mashhurah al-mutadawilah bainakum. Falam yazal inda kulli ummatin kutubun la yattali 'alayha illa ba'du khasatihim. Mengapa sangat mungkin? Bisa jadi dalam kitab-kitab mereka, selain kitab yang masyhurah, yang mutadawilah yang sering dibawa oleh mereka dari satu tangan ke tangan lain di tengah di tengah-tengah mereka, ada kitab lain yang jarang mereka buka, bahkan jarang ada. Hanya diketahui oleh orang-orang khusus saja. Falam yazal inda kulli ummatin kutubun. Terus di setiap umat ada kitab-kitab yang la yattali alaiha yang tidak dibaca illa ba'du khasatihim yang tidak dibaca kecuali oleh orang-orang khusus mereka fadlan an jami'amatihim apalagi untuk orang-orang awamnya mereka nggak ketahu wa yumkin annahu kana fi ba'dihha fa uzila minhu wa buddil atau bisa saja tadinya ada di kitab mereka kemudian mereka hapus mereka ganti itu juga sangat mungkin. Wa nusikhatin nusakhu min hadhihi allati qad ghuyyirat washtuhirat. Demikian pula bisa dihapus naskah-naskah yang mereka sudah ganti, sudah rubah dan sudah dikenal. Bihaiz la ya'rif ghayruha di mana tidak mengetahui selain itu. Wa ufiya amru tilkan nusakh al-ula dan kemudian disembunyikan urusan naskah-naskah yang pertama tersebut. Jadi naskah pertama sudah disembunyikan, naskah berikutnya sudah berubah semua. Wahada kulluhu mungkin. Itu semua sangat mungkin. La siyama minal ummati allati tawata'at ala tabdili dini nabiha. Apalagi pada umat yang mereka sudah bekerja sama, bersatu padu, sepakat untuk merubah agama nabinya. Astagfirullah wa syari'atihi, merubah agama syariat nabinya. Wa hadha kulluhu ala taqdiri adamil bisyarah. Dan ini semuanya kalau kita anggap nggak ada berita lain fi syai'in min kutubihim aslan. Ini kalau kita anggap tidak ada berita-berita di ayat-ayat lain di kitab mereka. Udah hapus semua, hilang semua. Kita katakan tidak mengapa. Kalaupun tidak ada dari kitab-kitab mereka, berita tentang kenabian, banyak bukti-bukti kenabian beliau dari sekian banyak sisi. Bahkan kebanyakan orang masuk Islam beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu bukan karena bacaan kitab-kitab Taurat mereka atau kitab Injil mereka. Tidak. Malah sebaliknya. Pembaca kitab Taurat dan pembaca kitab Injil justru nggak beriman. Justru mereka menolak, oh bukan itu yang kami maksud, bukan itu yang kami maksud. Padahal masyarakat sudah beriman dengan sekian banyak bukti lain. Taib, barakallahu fikum, itu kalau dianggap tidak ada. Ternyata masih banyak tersisa tanda-tanda akan datangnya seorang nabi di kitab mereka hari ini. Bukan kitab yang dulu, kitab yang sekarang mereka pegang. Sangat banyak bukti-bukti. Artinya mereka lalai menghapus yang ini, nggak menghapus yang itu. Menghapus yang itu, lupa menghapus yang sana. Mereka tidak menghapus yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya tetap tersisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kalimat-kalimat yang mengisyaratkan akan datangnya seorang Nabi. Setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa. Wa nahnu qad dzakarna minal bisyarat bihi. Dan kita sudah bicarakan. Sudah kita sebutkan kabar-kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang masih tersisa di tengah mereka. Latifi kutubihim yang di buku-buku mereka, di kitab-kitab mereka. Mala yumkin liman lahu adna ma'rifatin minhum jahduhu. Yang tidak mungkin bagi orang yang memiliki serendah-rendah pengetahuan nggak mungkin bisa mengingkarinya. Wal mukabarah TV dan tidak mungkin menentang dengan mukabarah dengan sombong nggak mungkin. Bagi orang yang mengetahui ilmu sedikit saja, apalagi pendetanya. Orang awamnya mereka kalau kita tunjukkan nih apa maksudnya kalimat ini, mereka akan berkesimpulan iya berita tentang Nabi yang akan datang. Barakallahu fikum. Sehingga sangat mudahnya untuk berbicara dengan mereka bahwasanya hujah mereka atas mereka sendiri. Mereka bawakan Injil, satu kata, satu ayat, ternyata ayat di bawahnya bertentangan, ayat di atasnya bertentangan. Mereka bawakan satu ayat, ternyata di ayat setelahnya berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Tadi kamu bilang dia Tuhan. Sekarang dia berkata, "Wahai Tuhanku." Berarti dia bukan Tuhan. Akan datang setelahku pembawa berita dariku dan seterusnya. Nah, sekarang pembawa berita akan datang. Siapa itu? Berarti kan setelah Nabi Isa siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Ini barakallahu fikum terlalu banyak bukti-bukti yang tersisa. Padahal itu tersisa. Sudah mereka berusaha untuk menghapusnya. Tapi ternyata masih tersisa. Qala wa in amkanahum al-mughalatatu bit-ta'wil 'inda ru'aihim wa juhalihim. Walaupun memungkinkan mereka masih untuk mughalatah bit-ta'wil, untuk menyeret-nyeret kepada makna lain dengan takwil-takwil batil. Tentunya 'inda ri'aihim wa juhalihim. Bagi orang-orang rendahan mereka dan orang-orang bodoh mereka. Oh ini maksudnya itu, itu maksudnya ini pendetanya akan berkata dalam hati kecilnya, ia ya, memang benar. Tidak bisa membantah kalau pendetanya. Orang awamnya, ru'aihim wa juhalihim, para penggembalanya, para orang bodohnya, orang awamnya, akan menakwilkan seenaknya perutnya, seenaknya sendiri. Oh yang dimaksud pembawa berita yang akan datang adalah Matius, Lukas, dan lain-lainnya Jelas-jelas itu bukan nabi, sedangkan yang dimaksud dalam ayat tadi adalah nabi. Karena disebutkan berita dari Allah. Kalau berita dari Allah berarti dia mendapatkan wahyu. Siapa yang mendapatkan wahyu setelah Isa? Yang nggak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu qad dzakarna minal bisyarat dan kita sudah beritakan berita itu semuanya dalam bab-bab yang lalu alhamdulillah. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazuna atas fawaidnya pada pagi hari ini. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, cukup sekian. Semoga apa yang disampaikan Ustazuna bermanfaat untuk kita semua. Dan apa yang benar merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.